Maka tanda berikutnya di antara tanda akhir zaman yang akan terjadi dan belum terjadi hingga sekarang ini yaitu al-khusufat tiga pembenaman pembenaman di tiga tempat secara bersamaan. Yang dimaksud dengan khusuf bukan gerhana. Akan tetapi yang dimaksud adalah pembenaman sebuah satu tempat ke dalam bumi. Sehingga satu wilayah ambles masuk ke dalam bumi. Dan kemudian apa yang ada di atasnya ini masuk ke dalamnya. Ini dinamakan dengan khusuf. Sehingga disebutkan salah satu di antaranya peristiwa atau ayat yang menunjukkan tentang kejadian khusuf ini tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas Ayat yang ke-81 Allah menceritakan tentang satu kaum yang dibenamkan ke dalam bumi. Fakasafna bihi wa bidarihil Maka kami benamkan. Ini kisahnya korun. Yang dibenamkan oleh Allah SWT ke dalam bumi. Korun dan wabidarihi dan juga dengan dengan rumahnya dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh Korun dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi karena kesombongannya dan <clears throat> kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibenamkan ini kisah pembenaman ke dalam bumi kisah Korun kaumnya Nabi Musa alaihissalam maka pembenaman ke dalam bumi ini akan terulang dan akan terjadi di umat ini. Umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman dan tepatnya ini adalah salah satu di antara tanda-tanda besar yang akan muncul dan akan terjadi di akhir zaman nanti. Yang menjadi perbedaan dengan pembenaman yang lain yang ada di muka bumi ini yaitu kejadian pembenaman tersebut terjadi di tiga tempat secara bersamaan. Adapun pembenaman ke dalam bumi di beberapa tempat ini telah terjadi. Ada beberapa kejadian seperti halnya di wilayah yang <clears throat> mungkin sebagian di antara kita mengenalnya di Guatemala ini ada pembenaman yang kemudian di dalam dalam bumi dan memunculkan bau dari lubang yang <clears throat> tenggelam ini. Ini bau yang busuk dan tidak diketahui sebabnya. Nah, ini salah satu di antara bentuk pembenaman. Nah, ini yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Adapun dalil atau dasar <clears throat> tentang tanda hari kiamat ini dari as-sunnah dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ini diantaranya disebutkan dalam hadis yang pertama dari Huwaifah bin Asyid radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ata sesungguhnya hari kiamat itu lantakuma tidak akan terjadi hatta tarau asra ayatin hingga kalian itu melihat sepuluh tanda. Hingga kalian melihat sepuluh tanda. Dan di antara tanda-tanda yang sudah disebutkan dalam kesempatan terdahulu, ini masuk dalam sepuluh ayat. Di antaranya adalah keluarnya Dajjal, <clears throat> keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa as, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, ini empat tanda yang sudah kita sebutkan dan <clears throat> kita bahas tentang hadis-hadisnya. Tentang dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Maka tanda yang kelima, di antara tanda-tanda besar hari kiamat yang tersebut di dalam hadis ini, yaitu hadis 10 tanda hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali muncul 10 tanda ini. Maka yang kelima disebutkan di antaranya salah satu khusus itu tiga sekaligus pembenaman ke dalam bumi. Khasfun bil masyrif. Tempat pembenaman yang pertama kata Rasulullah ada di daerah timur. Timur dari arah atau dari tempat di mana Rasulullah bersabda. Rasulullah SAW bersabda di Madinah. Dan ke arah timur termasuk daerah kita ini. Wallahu alam. Di mana letaknya tepatnya timur dari arah Madinah ini kita tidak mengetahuinya. Para ulama <clears throat> mereka tidak menafsirkan atau menjelaskan di sebelah timur ini di sebelah mana. Akan tapi yang jelas Rasulullah SAW menyebutkan ketika di Madinah ada di, ada pemberaman di arah timur khasfun bil masyrik. Kemudian yang kedua khasfun bil maghrib. Pembenaman yang kedua ada di arah barat dari Madinah waktu itu. Termasuk daerah barat ke arah Mesir, ke arah <clears throat> Romawi dan seterusnya, ke arah barat. Yang ketiga wa khasfun bi jaziratil Arab. Dan pembenaman yang ketiga adalah di jazirah Arab yang menunjukkan bahwasanya pembenaman di arah barat dan daerah timur tersebut bukan di Jazirah Arab. Artinya daerah Irak, adapun semenanjung Arab ini tidak termasuk. Akan tapi arah Irak dan seterusnya ke arah timur, adapun yang ke arah barat maka daerah Afrika dan seterusnya ke barat. <clears throat> ini yang terjadi nanti di akhir zaman. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dalam kitabul fitan wa asrafis sa'ah. Ini hadis yang pertama yang menyebutkan tentang pembenaman. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin. Qalat Ummu Salamah mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Beliau bersabda, saya kunu ba'di akan terjadi setelahku khosfun bil masyrik pembenaman di sebelah timur wa khosfun bil maghrib dan yang kedua pembenaman di sebelah barat wa khosfun fi jaziratil arab dan pembenaman di Jazirah Arab. Pembenaman di Jazirah Arab. Kultu. Saya berkata, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, Ayakhsafu bil, ayukhsafu bil ardi wa fiha salihun? Apakah akan dibenamkan ke dalam bumi suatu wilayah suatu daerah ke dalam bumi wafiha salihun padahal di atasnya wilayah yang dibenamkan tadi masih ada orang-orang soleh apakah mungkin suatu wilayah yang di atasnya ada orang-orang soleh itu dibenamkan oleh Allah ini pertanyaan dari Ummu Salamah istri Rasulullah SAW apakah mungkin apakah bisa Allah itu membenamkan ke dalam bumi Suatu wilayah yang di dalamnya ada orang-orang soleh. Masih ada orang soleh. Qala laha Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza aktsara ahluha al-khabatha." Artinya iya, bisa saja terjadi. Apabila penduduknya, penghuninya di tempat tersebut banyak melakukan khabas, melakukan kebusukan atau keburukan, perbuatan maksiat. Ini waliyadzubillah. <clears throat> Sehingga sebab pembenamat ini adalah perbuatan manusia. Perbuatan maksiat. Karena itu hadis-hadis yang berkaitan dengan bencana, musibah, ini senantiasa Rasulullah SAW mengaitkan dengan dengan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Tidak terlepas dari maksiat. Setiap ada bencana, maka sebenarnya itu adalah merupakan peringatan. Menunjukkan bahwasanya penghuninya atau <clears throat> daerah yang ditimpakan bencana itu banyak yang telah melakukan kemaksiatan, perbuatan kesyirikan, perbuatan maksiat dosa besar yang lainnya. Ini yang terjadi. Dan kebanyakan tempat-tempat terjadinya tempat terjadinya musibah, bencana itu adalah tempat-tempat yang subur kemaksiatan dan kesyirikan di dalamnya. Dan ini bisa kita saksikan. Kita bisa menyaksikan dan kita bisa merasakan bahwasanya tempat-tempat di mana terjadi bencana ini maka di dalamnya banyak terjadi kemaksiatan sebelumnya yang termasuk tempat yang dikatakan seram di Mekah di Aceh di Yogyakarta dan di Banyuwangi atau di daerah pantai selatan dan sebagainya kenapa terjadi demikian karena ternyata setelah ditelusuri dan banyak diketahui oleh masyarakat sekitarnya yang mereka masih beriman, yang masih mukmin, yang masih <clears throat> melaksanakan perintah Allah, maka mereka mengatakan <clears throat> bahwasanya benar-benar terjadi bencana tersebut disebabkan karena kemaksiatan yang merajalela. Ketika penghuninya atau pelakunya diperingatkan, maka mereka tidak lagi mempedulikannya atau sudah banyak orang yang ketika melakukan kemaksiatan sedikit yang mengingkarinya. Sedikit yang amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang menjadi sebab. <clears throat> Sehingga pertanyaannya sekarang sebagaimana tadi disebutkan, apakah pembenaman itu telah terjadi? Maka jawabannya bahwasanya ketiga pembenaman yang terjadi dalam satu tempat dalam tiga tempat secara sekaligus. Ini adalah belum terjadi. Sebagaimana tanda-tanda besar yang lain yang belum terjadi. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya sudah ada pembenaman ini. Akan tetapi kejadian pembenaman yang terjadi ini tidaklah sekaligus. Sudah terjadi beberapa pembenaman di dalam bumi, ke dalam bumi ambles. Ini bahkan di banyak tempat akan tetapi tidak termasuk dalam hadis ini. Karena hadis ini menyebutkan tiga tempat sekaligus yang terjadi. <clears throat> Sehingga yang benar bahwasannya hingga saat sekarang ini kejadian tiga pembenaman tersebut belum terjadi. <clears throat> Adapun yang telah terjadi itu adalah kejadian-kejadian pembenaman akan tetapi terpisah-pisah dan tidak terjadi secara berlang bersamaan. Ini dan <clears throat> terjadinya dalam keadaan berjauhan dan tidak disebutkan bersama-sama dalam keadaan <clears throat> tiga kejadian sekaligus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahmahullah taala, dia mengatakan tentang hal ini. Waqad fi Sudah terjadi atau sudah ditemukan terjadinya pembenaman ke dalam bumi ini di beberapa tempat. Walakin yahtamil an yakunal murad akan tapi yang mungkin yang dimaksudkan dengan tiga pembenaman itu adalah pembenaman di tiga tempat lebih dari apa yang terjadi. Karena <clears throat> Bisa jadi yang dimaksud adalah tiga pembenaman yang sangat besar. Wilayah yang dibenamkan oleh Allah SWT ini melebihi wilayah yang sangat besar. Adapun yang telah terjadi, maka tidak sampai kejadian itu e, besar. Sebagaimana yang terjadi di beberapa tempat yang tadi saya sebutkan. Hanyalah terjadi dalam beberapa e, meter persegi atau <clears throat> ratus meter persegi. Eh, ini sehingga jatuh ke dalam bumi. Pas di perempatan jalan atau pas perempatan jalan ini langsung jatuh ke dalam tanah. Ada lagi mungkin yang terjadi di Indonesia juga ada bahkan e, di daerah e, eh, Pujon ada yang pernah mengetahui pembenaman e, sekitar <clears throat> beberapa meter ke dalam tanah nah ini 10 <clears throat> meter atau berapa ini sampai beberapa belas rumah ini tenggelam Nah, ini tidak terlihat. Eh, ini. ini salah satu bentuk pembenaman ini tadi. Dan wallahu alam. Eh, ini bisa jadi pembenaman-pembenaman yang lain terjadi akan tapi yang <clears throat> terjadi di akhir zaman adalah pembenaman yang besar di tiga tempat sekaligus di Jazirah Arab dan di di sebelah barat dan sebelah timur. <clears throat> Eh, ini. <clears throat> Dan yang lebih menguatkan hal ini adalah sabda Rasulullah tadi bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, apakah mungkin dibenamkan ke dalam bumi di antaranya padahal di dalamnya masih ada orang soleh? Maka Rasulullah menjawab, tidak al khabat apabila telah banyak nah ini kerusakan di dalamnya. Dan sebagian menyebutkan bahwasanya kemungkinan terjadinya hal itu adalah pada saat munculnya Imam Mahdi. Pada saat munculnya Imam Mahdi. Hanya saja kejadian Imam Mahdi hanyalah di Jazirah Arab saja. Di Baida, dan itu adalah tempat di mana terletak di antara Mekah dan Madinah. Ketika mereka pas satu pasukan mengejar Imam Mahdi, mungkin sudah disampaikan hadisnya dalam kesempatan sebelumnya, bahwasanya ketika Imam Mahdi ini menuju Mekah dan menuju Ka'bah, berlindung di dalam Ka'bah, maka ada pasukan yang mengejarnya di belakangnya ketika mereka berada di tempat yang berada <coughs> yang padang yang padang luas tidak ada pepohonan di atasnya maka tiba-tiba satu pasukan semuanya mereka itu dibenamkan dari awal sampai akhir padahal di dalamnya ada orang-orang yang, yang mungkin orang soleh atau orang yang hanya ikut-ikutan saja maka mereka akan dibangkitkan bersama niat masing-masing. Hey. Dan itu dibenamkan dalam Rasulullah khusifabihimul ard Fallahu bihim al Allah membenamkan mereka ke dalam bumi. Pasukan yang mengejar Imam Mahdi. nah, ini di antara uh, hadis yang berkaitan dengan tanda pembenaman ke dalam bumi, tanda akhir zaman. Tanda yang berikutnya, dan ini eh, tidak banyak disebutkan penjelasan akan tetapi bahwasanya maksudnya jelas yaitu pembenaman ke dalam bumi di tiga tempat. Hanya saja kapan terjadinya wallahu alam. Yang jelas itu nanti akan terjadi di akhir di akhir zaman <clears throat> pada saat rusaknya manusia. Tanda yang keenam <clears throat> yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan juga bahkan disebutkan di dalam Al-Quran yaitu munculnya asap asap <clears throat> atau kabut yang tebal dan yang lebih tepat adalah asapnya ini dan disebutkan dalam surat Ad-Dukhan surat asap dan disebutkan dinamakan dengan surat Ad-Dukhan karena menyebutkan tanda hari kiamat ini. Itu munculnya asap. Ini. <clears throat> munculnya asap di akhir zaman termasuk di antara tanda besar akhir zaman. Tanda besar hari kiamat yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Di dalam surat Ad-Dukhan disebutkan tanda ini. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11 Allah berfirman, Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah hari. Tunggulah suatu hari pada saat ta'ti sana samau bidukhanin mubin. Pada saat langit itu membawa atau mendatangkan dukhan. Ini dukhan asap tersebut bukan berasal dari bumi. Bukan berasal dari dari bawah, akan tapi asap itu dari dari atas. Namanya asap biasanya itu kan naik. Ya ini asap itu biasanya akan naik. Akan tetapi di antara tanda akhir zaman nanti asap ini turun dari langit. Ini kebalikan dari dari kejadian asap yang lain. Asap itu eh, biasanya adalah eh, ringan. Nah ini dia akan naik ke atas tapi asap yang akan menjadi tanda akhir zaman itu adalah asap yang turun dari langit. Fartaqib yauma ta'tis sana. Maka tunggulah kata Allah SWT pada hari di mana langit akan <clears throat> menurunkan atau akan mengeluarkan asap yang jelas. Yashan nasa. Hei, yang akan menyelimuti manusia. Yakshan nasa. Sehingga asap itu akan akan turun dan menyelimuti manusia. Menunjukkan bahwasanya asap ini dari atas datangnya. Hadza azabun alim dan itu adalah siksaan yang sangat <clears throat> pedih, sangat keras. Maknanya ayat ini adalah tunggulah oleh Muhammad. Nah, ini berkaitan dengan orang-orang kafir pada hari di mana langit itu akan membawa Eh, asap yang sangat jelas akan menutupi manusia. Pada saat itu dikatakan ada adabun alim, dikatakan ini adalah siksaan yang berat. <clears throat> dan ini adalah celaan atau teguran dan peringatan kepada mereka. Sehingga mereka saling mengatakan satu dengan yang lain ini adalah uh, siksaan ini adalah adab yang sangat pedih. <clears throat> Kemudian asap ini tadi Para ulama menyebutkan ada dua pendapat tentang hal ini. Ada yang menyebutkan bahwasanya asap ini sudah terjadi. Asap ini sudah pernah terjadi atau sudah keluar. Karena memang pernah terjadi, akan tapi yang menjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah itu yang dimaksud ataukah ini nanti di akhir zaman? <clears throat> pada saat Rasulullah SAW berdakwah, pernah terjadi kaum Quraisy mengalami datangnya asap ini tadi. Eh, ini asap. <clears throat> Akan tapi ditafsirkan bahwasanya asap itu adalah apa yang menimpa kaum Quraisy. Eh, ini <clears throat> menimpa kaum Quraisy berupa kesulitan hidup, kelaparan. Ketika Nabi SAW mengajak kepada mereka tapi mereka tidak mau menerimanya. Sehingga mereka melihat di atas <clears throat> langit, mereka melihat ke arah langit ini seperti melihat asap yang sangat tebal. Hmm. <clears throat> Dan ini adalah sebagian pendapat di antara para ulama. Dan bahkan sebagian dinukil dari sahabat radhiyallahu anhu. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan diikuti oleh sebagian para ulama salaf. <coughs> Dan Ibnu Mas'ud mengatakan tentang hal ini, beliau berpendapat bahwasanya asap itu sudah terjadi. Ini <coughs> bahwasanya telah terjadi lima hal yang sudah disabdakan Rasulullah itu menjadi tanda hari kiamat dan sudah dilihat. Ini kata Ibnu Mas'ud lima hal yang sudah terjadi kata, kata Ibnu Mas'ud di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah disebutkan Rasulullah. <clears throat> Salah satu di antaranya adalah ad Salah satu di antaranya adalah asap ini tadi. di antara ini disebutkan dalam ayat <clears throat> yang disebutkan dalam <clears throat> pembahasan sebelumnya maka Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan tentang hal ini ada orang yang mengatakan bahwasanya akan datang dukhan akan datang asap pada hari kiamat nanti. Dan akan <clears throat> datang terjadinya nanti. Masih bukan sekarang. Maka Ibn Mas'ud kemudian mengatakan sudah terjadi. Sudah terjadi apa yang yang disabdakan Rasulullah SAW. Akan tapi pendapat <clears throat> yang kedua pendapat yang kedua <clears throat> adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya asap yang tebal tersebut atau asap yang keluar di akhir zaman itu belum terjadi. Belum terjadi. Asap yang ada di di langit ini tadi. <clears throat> Karena Rasulullah SAW eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin." Eh, <clears throat> tunggulah mereka eh, pada hari di mana langit itu datang dengan membawa asap yang tebal. Dan ayat <clears throat> tersebut oleh para ulama ditafsirkan bahwasanya itu yang dimaksud adalah nanti yang akan terjadi di akhir zaman. Belum terjadi sekarang ini. Akan tapi nanti menjelang hari kiamat. Di antara yang berpendapat bahwasanya asap yang akan terjadi itu masih belum terjadi pada masa Rasulullah akan tapi nanti di akhir zaman adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas menyebutkan tentang hal ini dan juga sebagian sahabat dan tabi'in. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim <clears throat> dari Abdullah bin Abi Mulaikah. <clears throat> Ia berkata, "Wadaltu ala Ibn Abbas radhiyallahu anhu dzata yaum." Saya pergi satu pagi hari <clears throat> kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu berkata, "Ma nimtu al hatta asbah." Saya tidak bisa tidur malam ini hingga pagi hari. Kata Ibn Abbas radhiyallahu Maka Ibn Abi Mulaika mengatakan, "Mengapa?" Qalu tala al-kawkabu dhuzzanab. Telah muncul bintang yang berekor, meteor. Kata Ibn Abbas radhiyallahu Yang sekarang kita istilahkan dengan meteor. Saya, <clears throat> mereka mengatakan bahwa telah muncul, telah datang Bintang yang berekor. Khasyitu an yakuna dukhanu qad tarafa. Saya khawatir asap yang disabdakan Rasulullah SAW itu telah datang atau hampir saja akan datang. Famanim tu hatta tu. Saya tidak bisa tidur hingga saya itu pagi hari <clears throat> sampai sampai waktu subuh. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasannya sanatnya sahih dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu. Dan Ibnu Abbas termasuk ahli tafsir umat ini. Ahli tafsir umat ini. Yang tidak ada satu ayat kecuali Ibnu Abbas mengetahui tafsirnya. Tidak ada satu ayat kecuali Ibnu Abbas mengetahui tafsirnya. <clears throat> Dan dia adalah termasuk terjemahan Al-Quran yang didoakan Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Dan pendapat ini disepakati oleh banyak sahabat dan para tabi'in. <coughs> Dan <coughs> di samping hadis-hadis yang sahih dan hasan yang menunjukkan tanda-tanda yang jelas bahwasanya asap itu adalah tanda hari kiamat. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ada sepuluh tidak akan datang hari kiamat kecuali akan muncul sepuluh tanda. Dan Rasulullah menyebutkan salah satu di antaranya adalah ad-dukhan. Salah satu tanda di antaranya adalah adalah asap ini tadi. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas lebih dekat. Entah apakah yang dimaksud dalam ayat surat Ad-Dukhan itu adalah asap yang keluar pada zaman Rasulullah ataukah pada akhir zaman akan tapi seandainya asap yang dimaksud dalam ayat surat Ad-Dukhan itu telah terjadi akan tapi tidak menafikan datangnya asap yang akan terjadi nanti di akhir di akhir zaman baik itu dengan tafsir Ibnu Abbas ataukah dengan tafsir Ibnu Mas'ud tidak menafikan datangnya asap yang nanti akan terjadi di akhir di akhir zaman. Karena sabda Rasulullah SAW. <clears throat> Sehingga <clears throat> tafsir Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bisa jadi benar. Akan tapi yang lebih rajah adalah pendapat Ibnu Abbas bahwasanya yang dimaksud dengan dukhan di situ adalah tidak Eh, terjadi atau belum terjadi tembukan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Karena Al-Quran atau ayat tersebut menyebutkan akan datang asap yasan nasa yang akan menaungi manusia dan itu belum terjadi. Asap yang betul-betul menyelimuti manusia dan betul-betul merata maka ini belum terjadi. Sehingga tafsir yang benar atau tafsir yang lebih kuat adalah tafsir dari apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. <clears throat> Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berkata ketika bertemu dengan Ibnu Sayyad, Ibnu Sayyad sudah kita bahas dalam pembahasan tentang Dajjal. Karena para sahabat mereka mengatakan bahwa Ibnu Sayyad itu tanda-tandanya sama dengan Dajjal matanya satu apa? Eh, satu titik. Eh, ini. Yang satu ini apa? Rusak matanya. Wajahnya itu ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan Rasulullah tentang Dajjal. Tentang wajahnya Dajjal. Yang mirip ular. Eh, ini. <clears throat> Bentuknya adalah mirip. Dan kemudian uh, memiliki kekuatan atau memiliki kemampuan waib. Eh, ini, ini. Tukun sebenarnya. Eh, ini adalah seorang dukun. Yang ini. Ibnu Sayyad. Yang didatangi oleh jin. Maka Rasulullah SAW ketika para sahabat melaporkan kejadian Ibnu Sayyad kepada Rasulullah, Rasulullah mendatangi Ibnu Sayyad. Dan Ibnu Sayyad ini ketika ditangkap oleh Rasulullah SAW, ditanya oleh Rasulullah SAW, ini khabba'tu laka khaba'a. Sungguhnya aku menyembunyikan Maksudnya <clears throat> aku <clears throat> berkata dalam diriku atau mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu dalam hati. Apa yang engkau bisa tebak dalam ucapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW waktu itu membaca surat Ad-Dukhan. Membaca surat Ad-Dukhan. Ya ini. <clears throat> Kemudian Ibnu Sayyid ketika itu kemudian mengatakan aduh, Eh, ini. Tidak sampai lengkap ad-dukhad. Maka kata Rasulullah SAW, ikhsa. Eh, ini. Ikhsa. Artinya apa? Eh, ini pergi saja. Eh, ini ikhsa. Berhenti sudah. Tidak usah teruskan. Falan ta'adu khadrat. Kamu tidak akan bisa meneruskannya. Artinya hanya sampai di situ memang berita yang sampai kepada Ibnu Sayyid. Karena syaitan setelah datangnya Rasulullah diutusnya Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul maka langit itu penuh dengan penjagaan. Setiap ada syaitan yang berusaha untuk mencuri pendengaran dari langit, maka langsung disambar oleh senjata, yaitu panah api dari <clears throat> malaikat. Jadi panah api atau meteor yang kita kenal sekarang ini itu adalah sebenarnya bin, adalah merupakan senjatanya malaikat yang mengejar setan yang mencuri pendengaran langit. Ini diantara <clears throat> yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dan di dalam Al-Quran rujuman misyawatin bahwasanya bintang-bintang yang berekor atau bintang yang yang mengejarin tadi itu adalah sebenarnya panah api panah yang akan <clears throat> menyerang setan apabila mereka mencuri dan tidak akan bisa menyampaikan kepada manusia kecuali hanya sepatah dua patah kata atau separuh kata seperti yang sampai kepada kepada Ibnu Sayyid ini. Maka disebutkan di sini <clears throat> Iksa falan tak dua kodrok. Rasulullah SAW waktu itu membaca ayat sebenarnya dalam surat At-Dukhan. Fartaqib yawma ta'tis sama'i bi mubin. Tertakib yawma tak disalai di mubin. Yang terdengar, eh ini, ini perkara baik. Syaitan berusaha untuk untuk <clears throat> memperdengarkan, mencuri berita yang tadi. Apa sebenarnya yang dibaca Rasulullah? Syaitan, eh ini, bisa jadi mereka mencuri berita dari para malaikat yang mencatat apa yang dalam hati manusia. Eh, ini mencuri catatannya malaikat. Ini syaitan. Tetapi sejak jutusnya Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi yang bisa mencuri pendengaran langit kecuali akan dikejar. Nah, ini mereka sepakat menyampaikan satu uh, <clears throat> informasi kepada uh, jin atau sistem yang setelahnya sampai kepada dukun. Terkadang belum sampai mereka menyampaikan berita satu kata belum sampai selesai maka sudah disambar. Ini sudah dikejar oleh siapa? Iya, iya. dan itu yang terjadi. Sehingga dukun sekarang ini sebenarnya atau paranormal atau wong pinter dan sebagainya, mereka sebenarnya hanyalah meraba-raba. Informasi yang mereka dengar itu hanyalah sepotong, tidak lengkap. Kemudian mereka berusaha untuk menafsirkan dan menambahi satu informasi atau separuh informasi, separuh kata ini tadi ditambahi dengan berbagai dengan berbagai <clears throat> hiasan seratus kata karena itu para dukun mereka sebenarnya eh, sama-sama eh, tidak -sama tahunya. Ya ini. Sebenarnya mereka itu para dukun tidak tahu hal yang gaib. Dusta kalau seandainya dukun itu mengatakan ini ahli atau mengetahui eh, ilmu gaib merusak turunnya wilayah Eh, tahu sebelum terjadinya sesuatu. Ini kedustaan semuanya. Mereka hanyalah menebak-nebak. Mereka hanyalah eh, mengambil satu informasi akan tapi itu kemudian dihiasi dan informasi itu hanyalah berupa satu patah dua patah kata. Eh, <clears throat> inilah yang terjadi. Maka disebutkan <clears throat> bahwasanya pada saat itu eh, bahwasanya <clears throat> ayat ini yang dibacakan Rasulullah SAW bahwasanya asap yang disebutkan dalam ayat ini adalah asap yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Eh, Ibnu waktu itu adalah seorang Yahudi. Agamanya Ibnu Sayyad adalah seorang Yahudi yang tinggal di Madinah. Dan kisah itu uh, <clears throat> tidak terjadi, eh, ini melainkan setelah hijrahnya Rasulullah. Sementara Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat itu bahwasanya Rasulullah SAW itu menyampaikan ayat mendakwai kaum musyrikin, kemudian kaum musyrikin melihat asap ini tadi, itu terjadinya di Mekah. Sehingga tidaklah tidaklah tepat <clears throat> jika tafsir ayat tersebut ditafsirkan dengan kejadian yang ada di Mekah. Amin. <clears throat> Apalagi dengan tafsir yang yang sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini <clears throat> ini yang yang berkaitan dengan uh, ayat tentang datangnya ad-dukhan. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis yang 10 tanda hari kiamat. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lebih menunjukkan bahwasanya dukhan asap itu tadi nanti akan akan terjadi. Rasulullah SAW menyebutkan tanda hari kiamat dan Rasulullah mengatakan badiru bil a'mali sittan. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya enam hal. Jadi sebutkan sepuluh, sekarang sebutkan enam hal. Yaitu apa? Rasulullah menyebutkan ad-dajjal wa dukhan. Diiringkan dajjal dengan dengan dukhan, dengan asap. Yang menunjukkan bahwasanya disebutkannya dajjal yang jelas disepakati belum terjadi. Munculnya dajjal di akhir zaman. Menunjukkan bahwasanya dukhan yang dimaksud adalah nanti di akhir zaman. <clears throat> ini. Kemudian dalam hadis yang lainnya, dalam hadis <clears throat> yang dilakukan oleh Imam Ibnu At-Tabra dan <clears throat> dan Tabrani dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna rabbakum sesungguhnya Rabb kalian anzarakum salasan memperingatkan kalian akan datangnya tiga hal Rasulullah SAW menyebutkan Ad-dukhan ya'khudul mu'mina kazakmah. Dukhan akan muncul asap. Akan muncul asap yang akan mewafatkan setiap mukmin seperti seorang terkena zukmah, terkena uh, flu. Eh, ini ketika menghirup udara ini apa? Menghirup asap ini seperti terkena flu dan kemudian <clears throat> wafatkan setiap orang yang beriman. Setiap orang yang beriman uh, ketika <clears throat> mengisapnya maka akan meninggal dan yang tersisa adalah orang-orang kufar. Dan disitulah akan datangnya hari kiamat. Menjelang hari kiamat, ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه dan akan mengambil orang kafir fayantabih. <clears throat> Jadi ketika itu dihisap oleh seorang mukmin maka dia mengalami seperti flu. Akan tapi ketika menyerang orang kafir maka dia akan akan membesar, <clears throat> yantabih. Ya ini bengkak hatta yakhruja min kulli masma'in minhu sehingga akan keluar dukun tadi dari pendengaran mereka ini siksaan dan uh, adab yang pedih yang sangat keras uh, terhadap orang-orang kafir. Ini di antara yang disebutkan dalam uh, <clears throat> dalam tafsir Ibnu Jarir rahimahullah taala. Dan ini <clears throat> menunjukkan bahwasanya ad-dukhan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu nanti terjadinya di akhir zaman. Ini. <clears throat> Semoga apa yang disebutkan dalam hadis-hadis ini dan dua tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan juga yang disebutkan dalam Al-Quran bisa meningkatkan iman kita kepada Allah SWT iman kita kepada hari akhir bahwasanya tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan Rasulullah itu adalah termasuk bagian dari iman kita terhadap yaumul akhir terhadap hari akhir di samping <clears throat> masih banyak di antaranya yang disebutkan Rasulullah SAW tentang tanda-tanda hari kiamat maka seluruh tanda-tanda hari kiamat disebutkan Rasulullah dalam hadis-hadis Rasulullah Alaihi Wasallam baik dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya itu semuanya adalah hadis-hadis Rasulullah yang harus kita imani dan bukan kemudian kita mengatakan kita nggak pakai hadis ahad dalam akidah termasuk diantaranya dalam masalah tanda hari kiamat ini karena hampir bisa dikatakan 99 persen Seluruh hadis termasuk dalam masalah akidah hadisnya ahad. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa kita tidak men tidak menerima hadis ahad dalam akidah, maka maknanya kita tidak memakai hadis. Maknanya kita tidak memakai hadis sama sekali. <clears throat> tidak ada hadis mutawatir di antara ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis. Nah, ini yang berhubungan dengan dengan akidah. Hanya satu dua hadis mutawatir yang berhubungan dengan akidah. Jika dikatakan kita hanya menerima hadis mutawatir dalam akidah. Bahkan menurut pendapat Mu'tazilah bahwasanya hadis ahad tidak kita pakai dalam masalah akidah dan bahkan bukan hanya tidak hanya hadis ahad yang tidak dipakai. Hadis mutawatir seandainya bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan atau maknanya itu tidak pasti, maka tidak bisa diterima. Maknanya tidak pasti, termasuk hadis hadis tentang azab kubur, hadis mutawatir. Tetapi itu pun mereka kaum Mu'tazilah menganggap itu hadis ahad. Ketika disampaikan ahli hadis adalah hadis mutawatir, mereka mengatakan maknanya dhanni dalalah. Maknanya adalah zon. Penunjukan ini adalah penunjukan yang zon. Maka ini termasuk pemahaman yang sangat berbahaya. Karena hadis mutawatir pun tidak diterima oleh mereka dalam akidah. Jadi intinya yang mereka terima adalah yang sesuai dengan akal. Itu. Masalah hadis ahad, hadis mutawatir, mereka sebenarnya tidak mendulikannya. hei Artinya apa? Meskipun dalam Al-Quran, apabila maknanya domniut dalalah, maka tidak dipakai. <clears throat> ini semoga kita terhindar dari pemahaman yang eh, susah dan menyesatkan ini, dan kita eh, kembali kepada pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai di sini kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain.